Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radio. Anggur Mahadewa Kucicipi madu sabdanya Bumi ku remas dalam genggamanku Matahari dan rembulan ku telan dalam perutku Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenumang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku cita Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. seri ke-353 ini dengan para pemain Jumali sebagai Ki atau Poncawati, Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, Susi sebagai Endang Merdati, Arya sebagai Kiai Rangganis, Edi Juni sebagai Ponco Birowo, Rifki sebagai Ponco Taksoko, Hari Bahriani sebagai Nyai Rengganis, Ferry Fadli sebagai Kameswara, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. itu kemudian menjadi hening. Nyai Rangganis yang telah tua itu benar-benar merasa terpukul hatinya, membayangkan salah seorang anaknya mengidap sakit gila, membayangkan Endang Rudati keluyuran di jalan-jalan sambil mengoceh, menyanyi atau menari-nari, dan membayangkan Endang Rudati harus dipasung supaya dia tidak berbuat liar, kakinya dibelok pada sebuah kayu randu. Thank you. Prahoro memang parah. Andai kata aku memiliki kemampuan kanuragan, aku tentu akan membunuhnya. Nyai, diamlah. Jangan kau menangis, Nyai. Ah, tangismu membuatku semakin kebingungan, Nyai. Aku mendengar sebagian pembicaraan tadi. Benarkah Kang Bu Ayu Rudati akan dipasung? Kau telah melihat sendiri Endang Werdati. Bagaimana keadaan Rudati? Lambat laun ia akan menjadi gila. Benar-benar gila. Otaknya bubrah dan berbuat segala sesuatu dengan tanpa dikendalikan pikiran. Kau tahu kan orang gila itu bagaimana? Ia bisa mengacau, berjalan tanpa berhenti, tertawa sendiri, menangis. Tidak ada cara lain yang bisa ditempuh untuk menyembuhkannya, kakak. Kita akan berusaha, Wardatin. Tapi kalau kita tidak berhasil, hal itulah yang harus kita lakukan. Hatiku benar-benar ikut teraduk mendengar cerita yang kau tuturkan itu. Seolah aku menyaksikan langsung di depan mataku dan ikut merasakan apa yang kau rasakan. Sungguh kasihan kalau adikmu itu kemudian kau pasung. Ia menjadi kehilangan kebebasannya. Wah, kau lakukankah gagasanmu untuk memasungnya itu? Uh, pada akhirnya, iya. Kau ternyata kejam, Kijur Sungging. Hanya itulah cara yang bisa dipergunakan untuk mengatasinya. Tetapi sekarang, andai kata aku membayangkan adikku yang seorang lagi, Endang Werdatin juga harus dipasung. Aku tidak mampu. Kenapa Werdatin kau bayangkan dipasung pula? Apakah Joko Prahoro merusaknya pula? Lelaki keparat itu mengganggunya? Itulah yang terjadi. Baru saja kami sedang berbincang dengan ayah dan ibu. Suara seruling itu terdengar lagi. Kami semuanya kaget dan kemudian cemas. Khawatir terhadap kemungkinan alunan seruling itu akan mengganggu Endang Rudati. Maka kami semua tergopoh-gopoh masuk ke dalam biliknya. Dan apa yang terjadi, Kijuru? Ternyata kecemasan itu benar adanya. Tepat pada saat kami masuk ke dalam bilik, adalah di saat Endang Rudati bermaksud keluar dari bilik itu melalui jendela. Lalu bagaimana? Ah, Pontang-panting kami berusaha mencegahnya. Apa yang akan kau lakukan itu, Rudati? Aku akan menemuinya. Aku akan menemui Kakang Joko Prahoro. Ngawur saja kau, Aina Rudati. Kau tidak sadar dengan apa yang kau lakukan. Jangan halangi aku, Kakak. Jangan halangi aku. Ndo, eling, Ndo. Eling, ya, Ndo. Jangan kau tuti suara seruling itu. Eling, Rudati. Aku akan menemui suamiku. Jangan halangi aku. Jangan halangi aku. Aku akan menemui Kakang Joko Prahor. Lu, Rudati, aku, aku ayahmu. Lihatlah dan dengarkan kata ayah. Jangan kau turuti panggilan setan dari suara seruling itu. Jangan, Yandu. Jangan halangi aku. Aku akan menemui suamiku. Jangan halangi aku. Gusti. Eleng, Yandu. Aku minta eleng, dok. Jangan halangi. Apa boleh buat? Aku harus melakukannya. Lepaskan. Poncowati melakukan itu? Aku terpaksa membuatnya pingsan, ayah. Bantu aku mengangkatnya ke amben Indah Wardatin. Ayo, Kang. Indrawati segera mengangkat tubuh yang telah pingsan itu ke atas amben Dengan bersimbah air mata, sekaligus dibayangi oleh kegelisahan yang tiada tara, Kiai dan Nyai Rangganis menungguinya. itu telah berhenti. Oh, Wardatin. Bagaimana, Kang? Dengar baik-baik kata-kataku ini. Suara seruling itu bukan suara seruling yang sewajarnya. Kau dengar? Iya, aku mengerti. Suara seruling itu bisa dipergunakan untuk mengacau pikiran orang yang ditujunya. Membuatnya lupa diri, lupa segalanya. Berhati-hatilah kau, Wardatin. Mengerti? Oh. Apa maksudmu, Ponjowati? Aku khawatir jika lain kali Endang Wardantinlah yang akan diganggu suara seruling itu. Lalu bagaimana Ponjowati? Wardantin harus memperkuat imannya sendiri. Ia harus membentengi diri sendiri dari kemungkinan orang itu menjadikannya sebagai korban berikutnya. Lalu kakak, apa yang harus aku lakukan? Tumbuhkan di dalam kesadaranmu untuk melawannya jika orang itu berusaha mempengaruhimu dengan suara serulingnya. Aku akan menjaga diri. Hmm. Tetapi kakak, aku takut. Aku takut kalau aku mengalami nasib seperti Kang Bo Enung Rudati. seruling itu tidak terdengar lagi. Poncowati membayangkan, tentu Joko Prahoro mengumpat-umpat di dalam hati, karena usahanya untuk memancing Endang Rudati tidak berhasil. Endang Rudati telah tertidur di dalam letihnya. Demikian pula dengan Kiai dan Nyai Rangganis yang menunggui anak gadisnya yang ditimpa malapetaka itu telah tidur pula. Tidak ketinggalan Endang Werdatin adik Poncowati yang bungsu. Dia pun tertidur lelap. Poncowati yang terkantuk-kantuk terjaga dari tidurnya ketika dia mendengar dari kejauhan kedua adiknya Ponco Birowo dan Ponco Taksoko sedang dalam keadaan mabuk pulang ke rumah. aku akan menjadi orang yang paling hebat. aku akan menjadi orang yang paling ganteng. tidak ada orang eh, perempuan yang tidak akan tergila-gila kepada kau kau Para gadis-gadis kau tidak akan bisa mengelak dari tanganku. Bila aku sudah menguasai ilmu gendam kasmaran itu, kerlingan mataku akan membuatmu lupa diri. Kau akan mencariku, memburuku. Dan, dan semuanya akan tergila-gila kepadaku. aku. Aku, aku bisa membuatmu gila. Oh, menyerahkan semua yang kau miliki kepadaku. Ah. Hidup ini akan menjadi indah. Oh. Hidup ini akan menjadi indah. <laughs> Iya. dari, Bidadari, dari menari-nari di sekitar kita. Lalu Mereka semua akan menjadi milikku. Hidup ini akan menjadi indah. Alunan, alunan serulingku akan membuat semua orang menjadi gila. Gila. Alunan serulingku nanti akan membuat semua orang menjadi tergila-gila kepadaku. Mulai dari gadis-gadis sampai nenek-nenek. Kau doyan nenek-nenek. Ah, kalau kalau memang dia masih cantik. <laughs> artinya itu Kijur Sungging? Aku benar-benar terkejut mendengar ocehan mereka yang sedang mabuk itu. Sadarlah aku bahwa di balik peristiwa yang menimpa Endang Rudati, Ponco Birowo dan Ponco Taksoko ternyata harus bertanggung jawab. Jelas, Ponco Birowo dan Ponco Taksoko sedang mempelajari ilmu kendam kasmaran melalui seruling itu. Tujuannya jelas, supaya mereka dapat menikmati hawa nafsunya dengan leluasa. Ya, karena dalam keadaan wajar. Tidak ada perempuan yang senang kepada Birowo ataupun Taksoko. Karena kebejatan perbuatannya itu. Hmm, mereka mempelajari ilmu laknat itu. Dan kemudian mengorbankan adiknya sebagai imbalan. Nah, itulah yang terjadi. Benar-benar sebuah perbuatan gila. Lalu apa yang kau lakukan, Kijuru? Aku dekati Ponco Birowo dan Taksoko yang terkapar di depan pintu. Dengan masing-masing menggenggam bumbung bambu yang memabukkan itu. Aku tanyai mereka dalam keadaan mabuk. Jawabannya tentu lebih jujur daripada dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana jawab mereka? Jadi itu rupanya. Itukah yang telah kalian perbuat? Hmm? Hmm? Kau tanya apa? Hah? Kau tanya apa, Kakang? Uh, eh, Poncowati? Huh? Kau mempelajari ilmu kendam kasmaran melalui seruling itu. Hmm? Oh, uh, iya. Eh, kenapa? Keparat. Kau iblis, Poncowiro. Kau iblis. Oh. Aku tidak mengira jika aku mempunyai adik lelaki seperti iblis mana mana tuaku tadi tuak yang membuat kepalamu pecah itu ha? kakang Poncowati apa yang kau lakukan eh? kau berani menendang minumanku eh? eh? aku bunuh kau kau membunuhku tua telah membuatmu buta. Rasakan ini. Apa yang kau lakukan kepadaku, eh? Kau berani kepadaku. Ini lagi terima. Kalian iblis semuanya. Ponco Birowo dan kau Ponco Taksoko. Kau iblis. Lebih baik kalian berdua aku bunuh daripada aku mempunyai adik bejat seperti kalian. Aku bunuh kau kepala semuanya. Poncowati. Jangan. Jangan Poncowati. Apa yang akan kau lakukan dengan pedang itu, Poncowati? Kau akan membunuh adik-adikmu. Mereka, ayah. Ternyata Pojo Birowo dan Pojo Taksopo telah bersekongkol dengan Joko Prahoro. Mereka mempelajari ilmu gendam melalui alunan seruling itu. Dan mereka mengorbankan adiknya sendiri sebagai imbalannya. Itu yang mereka lakukan, ayah. Jaga Dewa Batara. Begitukah Poncowati? Hei, Ponco Birowo, jawab. Kau telah mengorbankan adikmu sendiri sebagai imbalan atas ilmu yang sedang kau pelajari itu, bukan? Eh. jawab. iya, iya. Berdebah ke barat kau, Ponco Kau benar-benar bukan lagi manusia, tapi iblis. Wujudmu saja yang manusia. Tega kau mengorbankan adikmu sendiri untuk mempelajari ilmu terkutuk itu. Eh. <laughs> aku, aku tidak mengorbankan apa-apa. Tidak ada yang dikorbankan, tidak ada yang kehilangan. Dasar lelaki bejat. Seperti itu perbuatanmu. Eh. Seperti itu perbuatanmu. Seperti itu pula anggapanmu terhadap apa yang dialami oleh Endar Lugati. Hah? Dasar gila. Ayah, ibu, ayah dan ibu sudah mendengar sendiri apa yang telah terjadi. Apa yang telah diperbuat oleh Birowo dan Taksoko. Mereka lah yang ternyata berada di belakang nasib Rudati yang seperti itu. ger Ponco Birowo, Ponco Taksoko. Kenapa kau tega berbuat seperti itu, ger Uh, Kenapa kau tega melukai hati ayah dan ibumu yang sudah tua ini? Bunuh saja aku. Bunuh saja aku, bin Allah. Bunuh. Ah, ah. Bunuhmu, ayah? Ah, tidak usah dibunuh akan segera eh. mati sendiri kakak pocong ah pocong melaknat iblis kau aku bunuh kau pocong tak sokong tidak ada gunanya ayah eh. mempunyai anak sepertimu ah. aku bunuh kau kepala <laughs> mencotak Sokoyan dalam keadaan mabuk itu. Mereka dengan sengaja telah mengorbankan adiknya sendiri, Endang Rudati. Benar-benar telah membuat Poncowati marah. Kemudian kata-kata kasar yang diucapkan Birowa dan Taksoko pada ayahnya benar-benar membuat Poncowati tidak mampu mengendalikan dirinya lagi. Itulah yang telah mereka berbuat Kameswara. Kedua adikku sendiri, Ponco Birowo dan Ponco Taksoko yang telah dengan sangat teganya mengorbankan Endang Rudati menjadi santapan lelaki laknat Joko Prahoro. Ya, dengan imbalan pelajaran ilmu hitam itu. Ilmu untuk menaklukkan perempuan-perempuan. Benar-benar membuat aku marah. Ya, aku bisa membayangkan itu, Kijuru. Kau tentu marah sekali. Hmm. Andai kata aku yang mengalami peristiwa itu, Aku mungkin akan berbuat kejam. Mereka tentu aku bunuh. Kau bunuhkah Taksoko dan Birowo itu? Aku sudah menggenggam pedangku erat-erat. Aku sudah memutuskan untuk membunuhnya. Aku tidak peduli aku akan diseret menghadap Sang Adiaksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Aku akan membunuh mereka. Mataku sudah gelap. Aku tidak peduli meskipun ayah dan ibuku menjerit-jerit menghalangi. Dan kemudian Endang Wardatin yang terbangun juga menjerit-jerit. Ponco Taksoko dan Ponco Birowo. Harus kubunuh. Aku ayunkan pedangku, menyambar tubuh Taksoko hingga lengan kanannya putus. Oh, kemudian, aku memburu Ponco Birowo yang lari terpirit-pirit. Aku terhenti. Kenapa? Suara suling yang terasa sangat dekat sekali mengagetkan aku. kau perbuat itu Poncowati? <laughs> kau mau membunuh adik-adikmu sendiri? <laughs> Manusia atau binatangkah kau ini? Mau membunuh adik sendiri? Mau apa kau? <laughs> Aku hanya sekedar bermaksud baik. Mengingatkan kau agar tidak melakukan sebuah perbuatan yang akan kau sesali seumur hidup. Hah, perbuatan mereka menjual adiknya sendiri kepadamu layak untuk ditebus dengan kematian mereka. Tanganku, ah, tanganku sakit sekali. Ah. Mana tanganku? Tanganku putus. Ah. Kau lihat itu Poncowati? Perbuatan apa yang kau lakukan pada adikmu sendiri? Kau mau membunuhnya? <laughs> Sekarang dalam keadaan marah, kau yakin membunuhnya adalah yang paling tepat. Tetapi nanti Poncowati, ketika pikiranmu mengendap, kau akan menyesal Poncowati. Menyesal seumur hidupmu. Mengapa kau tega membunuh adikmu sendiri? <laughs> Poncowati, Kau tidak membayangkan betapa akan sedih kedua orang tuamu yang kehilangan anak itu. Kehilangan kasih sayang atas anak yang diemban cinde mulai dari kecil. Cukup! Jangan kau menyebar racun dengan mulutmu, Prahoro. Pergi kau dari sini. Jangan ikut campur urusan kami. <laughs> Sayang sekali, Poncowati. Aku tidak akan membiarkan perbuatanmu yang bermaksud membunuh kedua adikmu yang sedang dalam keadaan mabuk itu. Bukankah pembunuhan adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan? Apalagi terhadap saudara sekandung. Hah? Tenangkan hatimu. Kau akan berdosa dan menanggung kutukan sampai kau mati dan dibakar jasad. Mulutmu berbisa, Prahoro. Iblis kau pergi. Baiklah, aku akan pergi. Tetapi jangan kau ganggu kedua adikmu itu. Mereka telah menjadi murid-muridku. Jika kau membunuhnya, kau akan berhadapan dengan gurunya. Aku bisa membalas dengan cara yang lebih kejam dan mengerikan. Misalnya, adik perempuanmu yang seorang lagi. mengayunkan pedangku menyamar tubuh lelaki keparat Joko Prahoro itu. Aku ingin mengorek isi perutnya dan sebagai pelampiasan dendamku, aku ingin melumurkan darahnya ke wajahku. Ah, tetapi aku tahu aku tidak akan berhasil. Aku tidak akan mampu. Orang itu mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Tinggi sekali. Mungkin Seratus orang semacamku menghadapinya dan tidak berbekal kanuragan kecuali tekad dan otot. Tidak akan ada artinya bagi Joko Prahoro itu. Apa yang kemudian terjadi ke Juru Sungging? Ah, orang itu kemudian lenyap dalam kegelapan. Tanpa peduli kepada Ponco Taksoko dan Ponco Birowo yang mengumpat-umpat, aku kemudian masuk ke dalam rumah. Di saat itu, sempat aku lihat ayahku merenungi potongan lengan Taksoko yang tergeletak di tanah. Di sudut hatiku memang muncul penyesalan. Mengapa aku tega membabat lengan itu? Tapi jika aku teringat lagi apa yang diperbuat oleh Birowo dan Taksoko, mengorbankan adiknya, <sighs> kemarahanku serasa akan meledak, memporak-porandakan apapun yang ada di sekitarku. <sighs> aku mencoba tidur di bilik Endang Rudati. Endang Werdatin aku minta tidur di tempat itu pula. Bagaimanapun juga, aku merasa khawatir jika terjadi sesuatu terhadap Rudati dan Werdatin. Rudati tidak tidur semalaman. Tatapan matanya kosong. Ia duduk di amben dan memandangi sesuatu yang bagaikan tidak ada. Sedangkan aku, meskipun aku mencoba untuk tidur, Apalagi Endang Werdatin yang menyaksikan lengan adikku itu terpotong. Ditambah dengan jerit kesakitan Ponco Taksoko dari ruang yang lain. Membuatku terjaga. Sampai pagi tiba. Bukan main Kijuru Sungging. Aku membayangkan ketika esok harinya tiba. Tentu perahara di rumahmu menjadi semakin tidak karuan. Iya, iya. Bagaimana selanjutnya? Saat pagi itu tiba, Ponco Birowo yang sudah terbebas dari mabuknya telah memegang parang. Ia menghadangku di depan pintu. tunjukkan kepada Taksoko. Seharusnya aku membunuhnya. Juga membunuhmu. Laki-laki pejat yang tega menjual adiknya sendiri. Iblis kau kakang Kau lah yang iblis. Kalian berdua yang iblis. Kamu apa? Lihat, lihat. Aku sudah memegang pedang. Ayo. Cabut pedangmu itu. Kita lihat siapa yang akan terkapar mati menjadi bangkai dan kemudian busuk menjadi makanan belatung-belatung itu. Ayo, baik. Ardati, jangan kau langit dia. Ayo kakang Puncawati, kalau kau benar-benar jenis lelaki jantan, layani aku. Kita akan melihat siapakah yang lebih jantan di antara kita. Baik, ayo. Jangan, jangan berkelahi kakang, jangan. Ah. Lepaskan tanganku, Raden. Lepaskan. Jangan. Biarlah aku membunuhnya. Ah. Dia bukan lagi kakakmu, akan tetapi iblis. Iblis tidak boleh tinggal di rumah kita ini. Jangan, kakak. Lepaskan, Raden. Lepaskan. Ayo. Thank you. Endang Werdatin berusaha memegang lengannya, namun dengan kasar Poncowati mengipaskan tangannya hingga Werdatin nyaris terjatuh. Poncowati dan Ponco Birowo telah melangkah ke halaman, masing-masing memegang parang dan pedang. Dengan tatapan mata berapi-api, Ponco Birowo memandang wajah Poncowati seolah telah tidak bisa ditawar lagi. Parang yang dipegangnya harus bisa membabat leher Poncowati. Demikian pula sebaliknya, Poncowati telah memutuskan pula untuk membunuh adiknya. Adik yang ternyata telah menjadi kelilip di mata, sakit dan risih di mata. Kau akan mati, Kakang Pancawati. Kau akan mati. Pojo Biro. Oh. kaulah yang akan terkapar. Perutmu akan terburai, isinya berhamburan. Benamkan pedang ini ke jantung. Kau tidak akan bisa melakukan apapun. Asalku, kau dengar kata-kataku ini. Aku akan membalaskan sakit hatimu. Kau dengar soko? Apa yang kalian lakukan itu? Apa yang kalian lakukan dengan senjata-senjata itu, Birowo? Poncowati? Aku akan membunuhnya ibu. Ibu bisa melihat sendiri bagaimana penderitaan Ponco Taksoko. Yang tangannya terbabat putus itu. Perbuatan kakang Poncowati harus dibalas. Tangannya itu paling tidak harus dibabat putus pula. Mengapa jadi begini? Kalian semua anak-anakku. Mengapa kalian saling bermusuhan dan ingin membunuh? Maafkan aku, Ibu. Tapi perbuatan Ponco Taksoko dan Birowo itu tidak bisa dimaafkan. Kalau yang keterlaluan, Kau membela Rujati seolah ia kehilangan kepalanya. Kepala iblis. Kau lihat itu hasil perbuatanmu. Adikku menjadi gila seperti itu. Ha? Kau tidak bisa melihat itu. Matamu buta. Ah, macam kau. Ada seratus saja di dunia ini. Dunia akan rusak tahu. Sudah. Sudah. Sudahlah. Kalian jangan bertengkar. Tangannya harus diputus. Kau yang harus aku robek mulutmu. Minggir ibu. Minggir. Baik. Baik, baikkan anakku. Aku ibumu. Akulah yang dulu telah melahirkan kalian. Di sini, ayo. Di sinilah kalian seharusnya menanamkan pedang itu. Di dada ibu. Ayo, bunuh saja ibu. Bunuh saja ibu. Daripada ibu melihat kalian saling membunuh. Ayo. suara yang mendengar cerita itu serasa semakin larut dan bagai ikut terlibat di dalamnya. Seolah-olah dengan genggaman tangannya sendiri, kamu suara ingin ikut menghajar Joko Prahoro yang telah menjadi sumber prahara yang menimpa ketenangan keluarga Kiai dan Nyai Rangganis. Sekali lagi Kamaswara merasakan dadanya risih sekali, membayangkan kemungkinan adanya hubungan antara Joko Prahoro dan ayahnya Sakya Murti. setelah ibumu mencegah niatmu untuk saling berbunuh dengan adikmu sendiri itu? Aku menjadi hambar, kehilangan nafsu untuk berkelahi. Dan Pancobirowo demikian juga. Ia langsung pergi dari tempat itu entah kemana. Tapi aku mengira Pancobirowo sedang menemui Joko Prahoro. Ah, sejak saat itu, rumah itu benar-benar menjadi sebuah neraka. Ya, neraka. Udara panas sekali. Hawa kemarahan gampang sekali terusik. Telingaku terasa risih mendengar umpatan-umpatan Ponco tak Taksoko yang menjerit-jerit kesakitan karena lengannya aku babat putus. Dan ketika matahari sedikit memanjat naik, ayahku memanggilku di pekarangan belakang. Ayahku sedang memegang pacul. Apa yang dilakukan ayahmu di pekarangan belakang itu? kuat melakukannya. Dada ayah akan kemetaran Pancawati. Untuk apa ya? Kau lihat bungkusan kain itu. Isinya lengan adikmu yang telah terbabat. Aku ingin kau membantuku untuk menguburkannya bagaimanapun juga dengan yang kalau dibiarkan akan membusuk itu Puncawati harus diperlakukan sebaik-baiknya. Hmm. Baik ayah, biarlah aku yang melakukannya. Ayah silakan duduk saja. Mana cangkulnya ayah? Uh. Uh. Uh. sesuatu yang bergolak dalam dadaku ketika aku mengerjakan pekerjaan itu, suara. Yang aku lakukan mungkin hanya sekedar menggali lubang untuk memendam potongan lengan adikku. Yang kelihatan adalah ayahku yang tua itu memintaku untuk mengerjakannya karena tubuhnya ringkih. Akan tetapi, di relung dadaku yang terjadi justru jauh lebih dahsyat. Aku seperti dihadapkan pada sebuah cermin. Ayahku memaksaku untuk membelejati diri sendiri, melihat ke tengkuk sendiri, merenungkan banyak hal. Mengapa yang demikian itu bisa terjadi? Aku melihat ayahku menitikkan air mata ketika aku menguruk potongan lengan itu. Oh, betapa naifnya, betapa mengerikan. Lalu bagaimana Ki Juru Sungging? Panas neraka itu semakin menjadi-jadi. Panasnya di tubuhku. Sungging yang di waktu mudanya bernama Poncawati kemudian melanjutkan ceritanya. Kamu suara mendengarkan dengan seksama dan dengan perasaan tegang. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura.